Kemudian diteruskan dengan surat Az-Zumar ayat 1 sampai 26. Jadi ibu dan bapak bisa mempersiapkan surah Sod diri awali dari ayat 71 hingga ayat ke-88 diteruskan dengan surat Az-Zumar ayat 1 sampai 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam bimbingan membaca dan memahami Al-Quran.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 Allah maftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta Radio KMN Jakarta, bimbingan membaca dan memahami Al-Quran masih di surah ke-100 ya, surah Al-Adiyat. Wal-Adiyati Dabha. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udhu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aliplam lam wal amal asli wal adiyati dhab dhab wal qalah sugra dhab ha dua fathah dibaca satu karena dihentikan jadi mad iwan fal muriyati qadha tuh banyak mad iwannya fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fawasa sa dulu jangan fawasot ya fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid أفلا يعلم إذا بع بعين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Asbabun nuzul dari surah ini ini tidak begitu banyak ya <clears throat> sebab sebab nuzul kenapa surat ini turun <clears throat> dinyatakan dari Imam Bazar, Imam Ibnu Abu Hatim dan Imam Hakim semuanya telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan berkuda akan tetapi sudah lewat satu bulan masih belum juga ada berita mengenai keadaan pasukan berkuda ini. Maka turunlah firman ini. Allah bersumpah. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. <laughs> Kita kan kuda kan begitu. <clears throat> Jadi eh, ada ngos-ngosannya ada ini. Karena capeknya kuda kan begitu. Baik dilihat terjemah perkatanya inayahnya, inayah ini ada di halaman 161 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil belajar membaca, belajar memaknai ya. Wal wal a, wal mad asli wal adiyati dab dab ha wal adiyat ini kenapa wal adiyati karena ini sumpah huruf kosam wawnya huruf kosam seperti wal asri gawal asru, gawal asro. Itu ya. Itu uh, huruf sumpah. Wa wal wal demi. Wal adiyati dhabha demi yang berlari kencang. babha terengah-engah. Ngos-ngosan kali gitu ya. Itu. Falmuriyati qadha. Lalu yang memercikkan, menterbitkan api. Itu kan lari kencang kuda. Eh, di kaki kuda itu ada besinya. Eh, besi dengan batu atau batu karena diinjak terlalu kencang. Eh, pasukan berkuda ini. Ada juga yang menyatakan Sirin Ali bukan berkuda. Tapi kuda waktu itu belum banyak, hanya dua. Ada juga onta. Jadi karena diinjak terlalu banyak itu kan batu dengan batu itu sehingga memercikkan api karena diinjak-injak oleh uh, kaki unta ini, kaki kuda ini. Jadi satu riwayat kuda mah hanya dua, banyaknya unta. Ya, tapi mana aja ini ya. Fal muriyati qadha. Lalu yang memercikan ya. Terbitkan qadha api. Falmughirati subha. Falmughirati. Lalu yang menyerang subha di waktu subuh, di waktu pagi. Di dalam sebuah riwayat saat Rasulullah bersama sahabat mengadakan penyerangan ke sebuah kampung. Uh, ngatur strateginya pagi malam-malam menuju pagi gitu fajar ya. Nah kalau nanti suatu perkampungan itu ada azannya, oh berarti dia orang Islam tidak diperangi. Kalau dia tidak ada azannya oh dia orang kafir yang diajak enggak mau malah menyerang gitu kan. Nah ini. Fal mughirati subha lalu yang menyerang di waktu subuh. Fasarna bihi naqa fasarna bihi naqa Fasar lalu ia menerbangkan berada bekas bihi dengannya karenanya debu. naqa debu Iya kan kuda-kuda itu atau unta-unta itu haking banyaknya, saking berlari-lari kencang, semangat berperang itu sehingga menimbulkan percikan-percikan api dan uh, kemudian karena banyaknya sehingga ada debu kan gitu kalau orang lewat atau mobil lewat atau kuda lewat seperti itu. uh, apalagi di padang pasir seperti itu kan bisa dibayangkan. Jadi debu-debu itu uh, gitu ya, kan diinjak-injak oleh banyaknya kendaraan atau kuda ini atau unta ini. fasar nabihi naqa'a. Lalu ia menerbangkan dengannya karena kuda-kuda yang banyak atau unta-unta yang banyak. Naqa'a debu. Fawasawabna nabihi jama'a. Lalu ia menyerbu ke tengah bihi dengannya karenanya dengan unta atau dengan kudanya dengan pasukannya ini jamak kekumpulan. Lalu menyerbu ke, ke tengah kumpulan musuh. Gitu ya. Ke kampungnya itu masuk ya. In, nah ini sampai di situ, tapi digugat oleh Allah. Manusia itu memang tidak pernah bersyukur, tidak pandai bersyukur. Dikasih hujan marah-marah, dikasih kemarau begitu juga. Kapan syukurnya? <laughs> Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Allah tahu. Innal insana li taukid kan? Inna tansibul isna wa tarfaul khabar. innal insana enggak innal insanu karena kemasukan inna. Khabarnya lakanudun. Tidak. Innal insana sesungguhnya manusia li rabbihi kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Allah ini lakanud sangat ingkar, tidak pernah tidak jarang sekali mau berterima kasih. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kan di surat Ibrahim itu. Kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Kalau kufur azab Allah teramat pedih itu. Ya, itu seperti itu. Innal insana li rabbihi lakanud dan manusia diciptakan keluh kesah <laughs> itu kan ya, nanti deh di surat berikutnya <clears throat> sesungguhnya manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud sangat ingkar tidak pandai berterima kasih wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu dan sesungguhnya dia atas yang demikian itu lasyahid benar-benar menyaksikan itu. Dan sesungguhnya di atas yang demikian itu benar-benar <laughs> menyaksikan keingkaran manusia ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia benar-benar sangat cinta kepada hartanya. Wa innahu dan sesungguhnya lihubbi benar-benar cinta. Al khair, khair ini kebaikan bermakna harta. Lasyadid yang sungguh, yang sangat Cinta tuh terhadap pekerjaan, terhadap harta tidak apa-apa, tapi tidak berlebihan. Karena cinta yang berlebihan sehingga dia jadi bakhil, ya, bin medit, bin koret ini ya, pelit ini. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Karena cintanya terhadap harta menjadi kikirlah manusia itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Afala maka apakah tidak? Ini istifhamnya. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ngenyek. Afala ya'lamu idha bu'akhira ma fil kubur. Maka apakah tidak ya'lamu dia mengetahui. Idha apabila bu'akhira dibangkitkan ma apa fil kubur dalam kubur. Setelah dibangkitkan dalam kubur baru menyesal. Wahussila ma fis sudur wahusila dan dilahirkan ma sudur apa yang ada di dalam dadanya. Selama ini kan disembunyikan tentang keimanan, keyakinannya dia. Dan nanti tampak apa yang ada di dalam dadanya, apa yang dalam pikirannya, dalam hatinya. Allah tampakkan, Allah buka kuburnya, kemudian Allah buka hatinya. Inna rabbahum yawma idzillah khabir. Inna rabbahum sesungguhnya Tuhan mereka, rabbahum bihim pada mereka yaumail pada hari itu la khabir benar-benar mengetahui Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir itu ya itu lihat Ibnu Kas uh, ininya ya jalanin aja dulu yang lebih mudah nih Ibnu Kasir nanti di halaman 2770 ya uh, jilid keempat ini lebih mudah kalau tadi terjemah perkata ini tafsir perkata Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati 'adiyati Demi yang berlari kencang di dalam perang, yaitu kuda yang lari dengan kencangnya di dalam peperangan. Bobha dengan terengah-engah, ngos-ngosan. Gitu saking capeknya si kuda ini. Lafad adbabhu artinya suara napas kuda sewaktu berlari kencang kan begitu. Terengah-engah. Fal muriyati qadha fal muriyati dan demi yang mencetuskan api. Maksudnya kuda yang memastikan api kodha dengan pukulan, gitu kan? Injakan-injakan kaki kuda ini uh, sehingga batu dengan batu itu menjadi beradu, akhirnya memercikkan air. Teracak kakinya apabila ia berlari di tanah dan banyak batunya pada malam hari. Ada yang menyatakan kalau menurut saya dinali unta ya. Dan itu perjalanan Muzalifah dan itu di sini menyalakan api karena ingin akan menyerang pagi-pagi kan menyalakan api. Fal mughirati subha dan demi menyerang dengan tiba-tiba di waktu di waktu pagi yaitu kuda yang menyerang musuh di waktu pagi karena pendengaran yang melakukan penyerbuan di waktu tersebut. Ini mengendarainya. pasar nabihi naq'a, pasar Maka ia menerbangkan, ada asarnya, ada sisanya, ada bekasnya mengepul bihi di waktu itu di waktu tersebut atau di tempat ia berlari naqa debu karena gerakan yang sangat keras kuda-kuda atau unta-unta ini sehingga debunya tuh ngepul gitu kan kelihatan sama seperti saat kendaraan jalan kalau ngebut kan seperti itu fawasal bukan pawasot ya fawasal kalau sugro fawasal nabihi jama'a dan menyerbu dalam kepulan debu ke tengah-tengah ini artinya dengan membawa kepulan debu kan jadi nggak kelihatan saking banyaknya. Tiba-tiba ada di kumpulan mereka orang-orang kafir ini. jamah kumpulan musuh yang diserangnya. Maksudnya kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang. Lafad fawasaw nabihi jamah yang kedudukannya sebagai fi'il diatopkan atau dikaitkan kepada isim. Karena mengingat bahwa semua isim yang diatopkan kepadanya mengandung makna fi'il pula. Yakni demi yang berlari kencang, lalu mencetuskan api, lalu menerbangkan debu. Innal insana li rabbihi lakanud digugat Allah. Sesungguhnya manusia itu yang dimaksud adalah manusia yang kafir. Li rabbihi lakanud sangat ingkar kepada Rabbnya. Artinya ia mengingkari semua nikmatnya yang telah dilimpahkan kepadanya. Wa innahu ala zalika syahid. Wa innahu ala zalika. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap hal tersebut. Terhadap keingkarannya ini. La syahid. Menyaksikan sendiri atas keingkarannya. Atau dia menyaksikan bahwa dirinya telah berbuat ingkar. Dia tahu <laughs> gitu ya. Tapi dablek orang kafir itu kan. Makanya dalam tafsir lain. Orang kafir itu tidak ber, tidak punya akal gitu kan. tidak Otaknya tidak dipakai. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu lihubbil khair. Nah ini, kenapa manusia ini bahil, pelit, korek. Wa innahu lihubbil khair. Dan sesungguhnya karena cintanya kepada kebaikan. Kebaikan di sini bermakna harta. Maksudnya cinta atas harta benda. La syadid, dia sangat bahil. Artinya lantaran sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang amat bahil atau kikir. Kita bisa melihat Orang yang sangat kaya dengan yang biasa-biasa aja lain. Kadang-kadang orang yang kaya lebih pelit, lebih lebih medit. Kenapa? Karena dia, dia pikir takut hartanya berkurang. Itu ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan, dibangunkan dan dikeluarkan ma fil kubur apa yang ada dalam kubur, yakni orang-orang mati yang dikubur di dalamnya dibangkitkan kembali wa husila ma fis sudur wa dan dilahirkan atau ditampakkan dan keluarkan ma fis sudur apa yang ada dalam dadanya maksudnya apa yang tersimpan di dalam kalbu berupa kekafiran dan keimanan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka Allah pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Karena itu dia akan memberikan balasan. Nah ini. Jadi ada surga, ada neraka. Allah akan memberikan balasan kepada mereka atas kekafiran atau keimanan mereka. Di sini domir diulang menyebutan dalam bentuk jama. Hal ini tidak lain karena memandang segi makna yang dikandung dalam lafad al-insan. Jumlah ayat ini menunjukkan pengertian maf'ul bagi lafad ya'lamu. Artinya Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada kepadanya pada saat itu. Ini bertaaluknya atau ber, berkaitan lafad khobirun kepada lafad yom izin ini memberikan pengertian bahwa hari itu adalah hari pembalasan. Karena sesungguhnya Allah selama-lamanya maha mengetahui. Uh, ada gambaran kan sekarang apa yang dimaksud wal adiyatil dhabha ini. Nah lebih konkret lagi kita lihat tafsir fi sidalil Quran. Di bawah naungan Al-Quran dilengkapi dengan takhrij hadis dan indeks tematik. Nah, apa katanya? Dilihat di volume di halaman volume 13 ya. Di halaman 542 di sana dinyatakan bahwa konteks surat ini mengalir dalam sentuhan-sentuhan singkat, keras dan menggugah beralih dari satu konteks kepada konteks yang lainnya seraya melompat dan menghentak dengan ringan, cepat dan gesit hingga sampai pada bagian akhir lalu disitulah lafad bayangan, topik dan ketuk, eh, ada ketukan yang berakhir sebagaimana seorang pelari sampai ke akhir putaran. Surat ini diawali dengan pemandangan kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah yang mencetuskan api dengan pukulan kuku-kuku kakinya yang menyerang di waktu pagi, yang menerbangkan debu karena banyaknya pasukan ini ada percikan-percikan api, ada debu-debu yang berterbangan yang menyerbu ke tengah musuh secara tiba-tiba dan menyebarkan rasa takut dan gentar di tengah barisan musuh. Disusul dengan pemandangan jiwa yang ingkar, tidak berterima kasih, egois dan sangat pikir. Kemudian disusul oleh pemandangan dibangkitkannya apa yang ada di dalam kubur dan diperlihatkan apa yang ada di dalam dada. Pada bagian penutup ayat ini, debu yang berterbangan, keingkaran dan kekikiran, pembangkitan dan penghimpunan itu berakhir, berakhir kepada kesudahan semuanya, yaitu kembali kepada Allah. Lalu di sana mendapat ketetapan. Inna rabbahum bihim yawma idzillah khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Pada kesan, musikannya ada nuansa kekasaran, gemuruh dan letusan, percikan api, debu, kekerasan seperti itu. Sesuai dengan suasana yang bising dan berdebu yang ditimbulkan oleh kuburan-kuburan yang dibangkitkan dan dada-dada yang diperlihatkan isinya dengan keras dan kuat. Sesuai dengan nuansa pengingkaran dan penolakan, egoisme dan kebahilan karena cintanya terhadap harta sehingga dia menjadi pelit Kikir, Ketika menghendaki bingkai yang sesuai untuk semua itu, Allah memilihnya dari nuansa yang bising dan berdebu juga yang ditimbulkan oleh kuda yang berlari kencang terengah-engah, yang meringkik, yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, yang menyeru secara tiba-tiba di waktu pagi. Yang menerbangkan debu-debu karena banyaknya pasukan waktu itu, semangatnya untuk berperang, yang menyerbu ke tengah musuh secara mendadak maka bingkai ini termasuk bagian dari gambaran, sedangkan gambaran ini juga termasuk bagian dari bingkai. Wal 'adiyati wal'a'in wal 'ain ya. Wal 'adiyati falmuriyati fal qadha fal subha fa nabihi naq'a fa wasat gitu. Po ya kalau kelas subro. Jangan pak wasot fawasaupna Nabihi fawasaupna bihi jama'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala La Shahid, wa innahu li hubbil khairi lashadid Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kacinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak pandai berterima kasih kepada Robnya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya sangat pelit, kikir karena cintanya kepada harta. Allah bersumpah dengan kuda perangnya. Wal adiyati babha dan menggambarkan gerakan-gerakan satu demi satu sejak mulai langkah dan larinya yang disertai suatu ringkikannya yang mencetuskan api dengan pukulan kukunya di di bebatuan yang ada yang menyerang musuh di pagi hari secara tiba-tiba yang menerbangkan debu-debu pertempuran secara mendadak yang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh secara tiba-tiba hingga menimbulkan kekacauan dan kepanikan musuh. Itu adalah langkah-langkah pertempuran sebagaimana yang biasa dipahami oleh orang-orang yang diajak bicara oleh Al-Quran pertama kali. Sumpah dengan kuda dalam kerangka ini mengandung isyarat yang kuat tentang kesenangan akan pertempuran dan aktivitas untuk melakukan pertempuran ini. Setelah menyadari nilai pentingnya pertempuran ini dalam timbangan Allah dan perhatiannya kepadanya. Di samping adanya keserasian antara pemandangan tersebut dengan pemandangan-pemandangan yang dinyatakan dalam sumpah dan disusulkan kepadanya sebagaimana telah kami jelaskan. Sedangkan hal yang disumpah atau yang Allah ini bersumpah adalah suatu hakikat yang ada di dalam jiwa manusia. Ketika hatinya kosong dan motivasi-motivasi keimanannya kosong. Suatu hakikat yang diingatkan Al-Quran agar manusia memperkuat kehendaknya untuk memeranginya. Kalau saat, kosong hatinya tidak iman, diperangi hatinya karena Allah mengetahui keadaan isi hatinya dan bahwa hal itu sangat kuat pengaruhnya terhadap dirinya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak pandai berterima kasih kepada Robnya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri tentang keingkarannya itu. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Sesungguhnya manusia itu sangat mengingkari nikmat Tuhannya dan karunia-Nya yang berlimpah. Penolakan dan pengingkaran itu ternyata tercermin pada berbagai macam manifestasi yang tampak darinya berupa berbagai perbuatan dan perkataan. Sehingga berbagai perbuatan dan perkataan itu seolah-olah menjadi saksi yang mengakui hakikat kepelitan kebahilan dan membangkangnya manusia. Seolah-olah hal itu memberikan kesaksian terhadap dirinya atau bisa jadi hal itu akan memberikan kesaksian terhadap dirinya pada hari kiamat bahwa ia mengingkari wa indahu ala dzalika syahid dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya itu pada hari ia berbicara benar terhadap dirinya tanpa ada perdebatan dan sangkalan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid dan sesungguhnya dia sangat bakhil, pelit, pedit karena cintanya kepada harta. Ia sangat mencintai dirinya karena itu ia sangat mencintai harta tetapi sebagaimana perwujudannya berupa harta, kekuasaan dan kesenangan dan dengan berbagai kenikmatan kehidupan dunia sehingga membuat lalai, sehingga membuat lupa dan ingkar kepada Allah. Itulah fitrah manusia dan itulah tabiatnya. Selagi iman belum merasuk ke dalam hatinya lalu mengubah berbagai persepsi yang ada, nilai, timbangan dan pusat perhatiannya dan mengubah pengingkaran itu menjadi pengakuan dan rasa syukur kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana mengubah egoisme dan kekikirannya menjadi sifat suka mengutamakan dan mengasihi orang lain. Dan memperlihatkan kepadanya nilai-nilai hakikat yang berhak diburu, direbut, diperjuangkan dan diupayakan dengan segala daya upaya. Yaitu nilai-nilai yang lebih tinggi dari harta, kekuasaan dan kesenangan uh, yang ada harta benda, kendaraan dan segalanya. Tanpa iman, sesungguhnya manusia itu sangat hina dan rendah. Hina ambisinya, hina keinginannya, dan rendah pusat perhatiannya. Sekalipun berbagai ambisi tanpa besar, kelihatannya besar-besar, tapi oh, ini ambisinya sangat kuat, tapi semuanya sia-sia dan tujuan-tujuannya yang tampak tinggi, namun ia tetap saja terpuruk di lumpur bumi terikat dengan batas-batas umur. Berapa harta yang dikumpulkan, berapa kekuasaan yang diraih. Setelah dia kembali ke kubur semuanya sia-sia, tidak bisa menolongnya. Dan terbelenggu di dalam penjara diri yang tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dibebaskan darinya kecuali oleh kontak alam yang lebih besar dari bumi. Lebih jauh dari kehidupan dunia yang lebih besar dari ini alam yang bersumber dari Allah yang maha kuasa, maha kehendak segalanya kembali kepada yang maha abadi dan tersambungkan di dalamnya dunia dan akhirat untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, datang sentuhan terakhir di dalam surat ini untuk memberi terapi, memberi pengobatan kepada pengingkaran manusia, egoisme dan kekikiran untuk menghancurkan belenggu diri dan membebaskan dari kekikiran, daripada kesombongan, egois dan pengingkaran disertai pemaparan pemandangan kebangkitan dan penghimpunan dalam suatu bentuk yang membuat lupa akan cinta harta dan menyadarkan diri kelalaian sifat sombong. Kenapa harus kikir? Kenapa harus sombong? Bukankah semua kita kembali kepada Allah? Bukankah semua itu punya Allah? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma bis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Bisa dibayangkan saat dibangkit dalam kubur, apa yang akan menolong kita? Hanyalah amal dan kebaikan kita. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Saat kita menyembunyikan sesuatu tentang keimanan atau kepakiran atau ke kekapiran. Allah maha tahu dalam isi benak hati kita. Suatu pemandangan yang keras dan menggugah. Dibangkitkannya apa yang ada di dalam kubur diungkapkan dengan lafad yang keras dan menggugah dan ditampakkannya segala rahasia yang terkandung di dalam dada disembunyikan dari semua mata juga diungkapkan dengan lafaz yang keras dan kasar semua nuansa serba keras dan berdebu bayangkan bagaimana saat kuda-kuda atau unta-unta itu menerjang uh, eh, menerbos ke barisan musuh kerasnya seperti itu Apakah dia tidak tahu bila hal ini terjadi? Apakah dia tidak ingat apa yang diketahuinya? Karena pengetahuannya tentang hal itu saja sudah cukup untuk menggetarkan perasaan. Kenapa kita ingkar kepada Allah? Kenapa kita bakhil, pelit? Kemudian jiwa dibiarkan mencari sendiri jawabannya, melacak semua maksudnya, dan membayangkan semua dampak dan akibat yang mungkin akan menyertai gerakan-gerakan yang keras ini. Gerakan-gerakan yang bergejolak itu ditutup dengan suatu kestabilan yang kepadanya segala sesuatu, segala perkara, dan semua tempat kembali berkesudahan. Kembali kepada Allah, Inna rabbahum bihim yawma idillah khobir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Tuhan mereka, Rabb mereka, Allah Rabbi, itulah tempat kembali mereka. Dan sesungguhnya dia maha mengetahui segala keadaan dan rahasia mereka pada hari itu. Allah maha mengetahui keadaan mereka di setiap saat dan di setiap keadaan. Tetapi pengetahuan pada hari itu memiliki pengaruh yang menggugah kesadaran mereka kepada hal ini di tempat ini. Sesungguhnya di balik pengetahuan itu ada konsekuensi. Di balik pengetahuan ini ada hisab dan balasan. Ingat wahai manusia, apa yang kamu perbuat akan dipertanggungjawabkan. Dan ada balasan baik dan buruk. Maka mudah-mudahan ini ya, ayat-ayat ini memberikan kontribusi pemikiran dan dan mengingatkan hati kita. Sesungguhnya surat ini merupakan satu gerak yang mendobrak, bising dan bergejolak hingga berakhir pada kestabilan ini. Baik maknanya, lafadznya ataupun ketukannya sesuai dengan metode yang ada yang dipergunakan Al-Quran untuk menyadarkan manusia, insan-insan yang beriman. Baik, ya. Jadi sudah paham ya tentang kuda-kuda perang, perang itu seperti apa diungkapkan gitu. Manusia itu kenapa bahagia karena cintanya, cinta tak sama istri, cinta pada harta boleh-boleh saja, tapi tidak melebihi segalanya sehingga melupakan Allah. Baik, sudah ada yang masuk tampaknya di 8594785. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa ini? Ibu silahkan. Wal ya. Baik, mangga silahkan. Yang kencang ya. A'udzu billahi Zalnya a'udzu zal. A'udzu gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Dob gitu kalau kelas sugro kan? Iya. Wal wal والعاديات ضب ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا فأثر فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إلا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم Humnya bahasa apa, Wi? Ya. Inna rabbahum gitu, nyung. Samar. Inna rabbahum Jangan hum. Itu mah idhar. Mimnya samar kayak orang yang bindeng bilang ember. Ember. Inna rabbahum Inna rabbahum bihim yawma idzillah lakhbir Terima kasih Ibu Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik yang lainnya kami berikan kesempatan di 8594785 InsyaAllah eh, apa yang disajikan dari kayu manis akan sangat bermakna Alif lam komariah itu disebut idhar komadiah. Wal wal adiyati dhabha. Wal adiyati. Dalnya keras, dadaku. Wal wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Jangan ragu, di belakang sama Pak Safi ya. Eh, halo. Di belakang Bapak? Iya. Pak Syafi'i? Bukan. Oh, bukan. Mirip suara. Dalnya jangan ragu. Wal wal di di di di. Wal adiyati dhabha. Pak Ustaz. Mm -hmm. Iya. Iya, kandal. Iya. Iya, jangan kayak cadel. Kalau ibu, wal ya, jangan cadel. Kan jelas, keras. Ya. Bukan dal itu. Bukan dal tapi dal. Ya. Wal a Ain. Wal a wal ya, Dia atiyati dhabha. Iya. Fal ya, tiko kodha. Terus? Fal mugi Jangan, ibu jangan ketakutan, tenang aja ibu. Ini kelas B lagi belajar. Fal فالمغيرات صبحا Mugi فالمغيرات صبحا Fasar Fasar nabihi naqa'a Naqa'a Naqa'a Ada sisa, ada bekas yang berdebu-debu, mengepul Fasawpa Fawasad Bukan fawasad Pak. Wawasa to. To T H O. Toto. Toto toto. Toto. Uh-uh, bukan del, bukan dal. to Nebihi nebihi to Bukan fawasot. Ah, harus belajar nih. So, sin dulu, bukan so di situ. to fawasat ada ibu wasot di sini dulu yang lagi belajar Fawasot Fawasot <laughs> fawasapo yuk sebisanya dulu sapo nabihi jamaah masih salah ya air limanya nanti ibu ulang ibu ya. sadar oh ternyata belum bisa belajar nanti terusin innal insana innal insana Ikhwa innal insana li rabbihi lakanud innal insana innal Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala Ain. Wa innahu ala zalika lasyahid. وإنه على ذلك لَشَهِيدٌ وإنه وإنه على ذلك لشهيد وإنه <coughs> على ذلك لشهيد وإنه لحب لحب bil khairi la syadi. Jadi kalau ada tasjid nyamber gitu. Afala. Ya. Afala ya lamu. Ain pendek. Afala ya lamu mu'sira ma fil kubur. Afala lamu Pendek. Oh iya. Afala ya'lamu. Pendek. Kepanjangan ya Ustaz? Bukan kepanjangan, memang salah panjang. Tidak ada yang panjang di situ kosar. Iya. Afala ya lamu ida Langsung. Afala ya lamu ida ya lamu ida gitu. Afala ya lamu ida bu'sira ma fil kubur Wahus. husila ma fis sudur. Oh, bisa. Terus. Inna rabbahum. Humnya bahasa Pawi. Inna rabbahum Kayu bindeng. Oh iya. Inna rabbahum lihim yauma idzil khabir. Banyak belajar ya nanti dibikinkan uh, rekamannya untuk dilatih di rumah ya. Iya, makasih Insyaallah. Ya. iya. Sadaqallahul azim. Insyaallah mudah-mudahan ada umur panjang. Terjemah perkataannya, bacaannya, udah penting ya. Karena ibadah itu, salat itu baru diterima kalau bacanya pakai Quran. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam, itu ada ada ada ketentuannya. Islam itu tidak mempersulit ya, tapi tidak boleh dipermudah. Tapi bagi kita, Quran ya harus dibaca Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm, ada lumayan shinnya masih belum ketemu masih bunyi o ya. Himinash nanti dilihat. Nah, Ibu harus datang baru bisa uh, lihat ustad atau ustazahnya bagaimana membunyikan shin. Ibu masih kesod aja. Padahal udah 8 tahun yang lalu saya kenal masih begini aja. Karena ibu belum pernah datang. Datang sekali sekali-kalinya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kapan hari ibu datang ya. Kemana aja? ke ustazah mana aja. Bu, shinnya seperti apa sih? Gitu. Harus lihat mulutnya baru bisa. Kalau enggak susah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan yang bismillahnya mah bagus, shinnya aja yang belum ketemu. Ya, wal adiyah. Wa adiyah. Wa, eh. Bukan al atuh. Wal. Wal. Demi demi sumpah. Bu, bukan asi atuh. Bukan si tapi ti. Wal sebentar. Sebentar atuh, sabar ya. Wal wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. salmu. Nah, jangan buru-buru. Ibu sasongko kan nggak gitu. Ibu sasongko di rawang mangun. Eh rawang mana? Siapa putih? pencetakan negara. Nah, pencetakan negara. Pencetakan negara kan nggak gitu. Lamnya seperti ditahan, jangan buru-buru. Kalau ibu baca gini, fal muriat, jangan gitu. Fal fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Gitu. Fal mugirati subha. Gitu. Fa asar bihi. Nanya pendek. Fasarna bihi gitu. Fa'as Fa'asar nabihi naka Iya Fawasat Dengan pawasat Ada yang membaca tuh pawasot Ada yang pawasat Bukan Satu bunyi A Satu bunyi O Satu orang Sunda Satu orang Jawa <laughs> Pak Soekarno Pak Soekarna Fawasato Gitu Fawasato nabihi jam'a Inna. innal kan ada guna. Inna insan Nah, itu ibu suka buru-buru gitu lamnya nih. Innal innal innal insana li rabbihi laganud Inna in, innal Innal Innal putus. Innal Innal insana li rabbihi panjang itu kan masih lakasirah. Innal insana li rabbihi lakanud. Gitu, Bu. Wa innahu ala zalika lasahid. Shin. Nah, shin itu yang belum ketemu. Wa innahu Wa innahu hubbil Khairil Asadi. Nah, Shin itu belum ketemu lagi ya. Lasadi. Shin satu sama uh, eh, Shinnya Ibu. Nanti datang ke Ustaz atau Ustaz ya. Terus. Ya. Afala. Afala ya lamu izabu. Bukan ija, iza. Izabu. Afala ya'lamu izabu siraba fil kubur. Afala ya'lamu izabu sirama fil kubur. Wahusila mafis sudur Inna rabbahum bihi Yauma izil lakobir Baik Ibu terima kasih Sodakallahul azim Maaf masih banyak salah ya? Apa-apa lagi belajar di situ tadi inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Jangan lupa Ibu besok Ibu dan Bapak yang punya waktu hari Jumat kita ada taklim dari Jalan Kartini 58 di Depok. Jalan Kartini 58 Blok E nomor 5 Perumahan Perum Permata Asri ya Di rumah Pak Pauzi Ibu Lisa, Ibu Dokter Irfan ya hmm, Udah bangun nih Insya eh, jangan sampai nggak datang Karena kita sudah lumayan canggih lah untuk kelas kita Sudah pakai komputer, pakai infocus Dan ada teks dibagi-bagi gratis Makalah tajwidnya Sayang, saya lagi bikin buku Tidak ada alasan untuk tidak pinter tajwid Tapi buku itu belum jadi Tapi kalau untuk jamaah Eh, sudah ada, sudah dibagi-bagi. Jadi lembaran-lembarannya sudah ada, hanya belum disusun. Jadi boleh buktikan. Uh, dengan belajar sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Tajwid itu sangat mudah. Bukan mudah untuk sendiri saja, bahkan bisa ngajar, bisa jadi tutor. Insya Allah, memang kami tengah membuat generasi-generasi ustad-ustad yang bisa mengajarkan profesional secara tajwid. Mau pakai teknologi, oke. Okay. Pakai alat peraga tanpa komputer juga bisa. Ada saran atau kritik, masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 ya. e, kita insya Allah untuk Sabtu dan Minggu khusus surat-surat pendek tapi e, Qurannya nggak tafsir tapi tematik. Tema yang akan kita bahas Sabtu dan Minggu tentang jilbab. Kenapa harus berjilbab? Kenapa orang muslimah ini berjilbab? Seperti apa jilbabnya? Nanti jadi uh, dengan referen buku-buku kitab-kitab yang kita kumpulkan. Jadi tidak asal bunyi ya, tidak asbun. Ini hadisnya, ini Qur'annya, ini pendapat ulamanya sehingga kita jelas. Insya Allah Sabtu dan Minggu. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga perkara yang bila dilakukan seseorang berarti ia telah merasai sari keimanan yaitu bila orang itu menyembah Allah sendirinya dan mengakui bahwa tiada Tuhan hanyalah dia dan mengeluarkan zakat hartanya hingga mendorong buat melakukan itu setiap tahun dan ia tidak memberikan hewan yang tua tidak pula yang sakit yang kecil dan yang kurus tidak subur, tetapi dari pertengahan hartanya. Karena Allah tidaklah meminta agar kamu memberikan hartamu yang terbaik, tetapi tidak pula menyuruhkan yang terburuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tabrani. FM Radio Kayu Manis Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Kamis 21 Februari 2008 Selamat pagi dan selamat mengikuti